Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wala la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nabar mengenal nabar. Apa itu nabar? Nabar adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau menjaga makna. Nabar terdapat dalam lima posisi. Yang pertama, wakaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah. Wakaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan selain huruf kolkolah. Contoh, al-hayy wa bas mustaqir مستقر مستمر وابل فطل minal mas. Ini yang pertama. Fungsinya untuk menjaga huruf atau makna. Yang kedua, pada waw dan ya yang bertasydid yang didahului oleh dhammah atau fathah atau kasrah. Contoh al-quwwah bukan al-quwwah tapi ditekan al-quwwah. Qawamin qawamin. Contoh yang lain sayyarah sayyarah. Contoh yang lain إياك إياك نعبد وإياك نستعين di surat Al-Fatihah atau di surat Al-Fatihah lafaz iyyaka harus ditekan karena kalau tidak ditekan selain dia menghilangkan satu huruf juga bisa merubah makna apabila membaca dengan iya iyyaka dengan nabar maka artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Tetapi jika dibaca iya iyyaka tanpa tasdi tanpa nabar, maka berubah maknanya 180 derajat. Apa itu maknanya? Maknanya adalah kepada cahaya mataharimu kami menyembah atau kepada mataharimu kami menyembah. Nauzubillah dan ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu hendaknya kita menabarkan lafaz iyyaka dengan tekan tidak boleh iyyaka. Yang ketiga ketika intikal dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Contoh di akhir surat Al-Fatihah walad di situ ada nabar. Dhul wal di situ ya. Waladdallin. Yang keempat, wakaf pada hamzah didahului mad atau lin. Contoh, as ditekan di situ. Kemudian yang terakhir adalah pada alif tasniyah Artinya kata ganti untuk dua orang yang bertemu dengan hamzah wasal. Contohnya di surat Yusuf wastabaqal baba ya dibacanya ditekan di ko wastabaqal baba karena pelakunya dua orang yakni Yusuf dan Zulaikha keduanya berlomba untuk mendatangi pintu jadi kita tekan wastabaqal baba. Ya, kalau membaca dengan wastabaqal baba dengan tanpa tekan, makna maknanya terkesan satu orang yang melakukan perbuatan itu. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.